Saya seorang PNS di mana di kantor saya harus bekerja dengan sebaik mungkin. Dan apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya berusaha kerjakan dengan sebaik mungkin untuk menunjukkan kinerja saya sehingga pimpinan dapat menilai saya untuk dapat dipromosikan. Sehingga bisa naik gaji maksudnya. Apa ini termasuk ria? Ini bukan ria ya. Perkara dunia. Ria tidak apa-apa jadi masalah ria dalam perkara amalan soleh. Antum bekerja keras supaya cari muka di hadapan supaya naik gaji ini terserah antum nggak jadi masalah. Karena ini berkaitan dengan perkara apa? dunia. Yang tidak boleh adalah amalan soleh untuk kerjakan karena ri ria. Saya takut dipoligami. Apakah boleh saya berdoa kepada Allah agar suami saya tidak berpoligami? Boleh sekali, nama. apa Ya Allah, saya tidak kuat untuk dipoligami, ya Allah. Jadikanlah suami saya muwahhid, seorang ahli tauhid, istri cuma satu, ya Allah tidak jadi masalah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut berbuat ria? Kita dilarang untuk menghukumi seorang bahwasanya dia ria atau tidak, karena ria adalah amalan hati. Ria, ria ada kecuali kalau dia ungkapkan. Kalau dia ungkapkan, ya kita bilang dia ria. Misalnya dia bilang, saya ingin sekali apa namanya dipuji oleh dengan sholat saya saya dipuji oleh si fulan. Berarti dia ungkapkan riaknya. Tapi kalau dia tidak ungkapkan riaknya, maka kita tidak boleh memfonis seorang pun bosnya dia ria atau tidak karena itu amalan amalan hati. Allah taala bisawab. Apakah boleh berkorban di hari Idul Adha tanpa menyebutkan nama pemberi korban untuk mencegah masuknya ria? Karena panitia korban selalu minta nama penyumbang korban karena wajib hukumnya termasuk korban akikah. Jadi kalau kita ingin kita bilang ini yang eh, tidak usah sebutkan namanya, tidak jadi masalah. Ya, tidak mesti disebutkan apa namanya. Korban tidak perlu sebutkan uh, namanya. Kita sampaikan kepada panitia ini korban, korban itu potong aja orangnya tidak mau. Yang penting potongnya Bismillah dengan sesuai syariat ya. Tidak perlu disebutkan namanya tidak apa. Afwan Ustadz dalam dunia pendidikan anak cenderung memuji santri atas prestasi akhlak baiknya agar bisa menjadi contoh bagi santri yang lain dan motivasi mereka apa yang termasuk membuka pintu ria lalu bagaimana seterusnya mengingat sangat pentingnya uh, hadiah uh, doa bagi mereka agar menjadi lebih baik jazakumullah khairan ya tidak mengapa kita memuji santri dalam rangka motivasi tapi jangan terlalu sering ya karena uh, kita tidak tahu jangan kita menanamkan bibit apa ria ya boleh kita memuji orang lain tatkala kita melihat dalam rangka kemaslahatan. Seperti saya pernah jelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan, dia khawatir bahwasanya dia sudah gila karena melihat makhluk yang sangat dahsyat dan luar biasa. Maka tatkala pulang dengan penuh kegelisahan dan merinding, maka Khadijah pun memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Khadijah, "Kalla Allah Wallahi abshir, la yuzikallahu abada, Kata Khadijah wahai suamiku, bergembiralah engkau, Allah tidak akan menghinakan engkau sama sekali. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau adalah seorang yang suka bersilaturahmi wahai Muhammad. Engkau selalu jujur dalam berkata, engkau selalu membantu orang yang kekurangan, engkau selalu mencari harta untuk diberikan kepada orang yang tidak punya, engkau senantiasa memuliakan tamu, engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Ini adalah pujian yang Khadijah berikan kepada Nabi tatkala Nabi kelihatannya murung, kelihatannya sedih. Oleh karenanya kita boleh memuji seorang dalam rangka memberi motivasi kepada orang ini. Misalnya ada orang malas belajar, kita bilang, "Akhi, ente tuh pintar, ente tuh cerdas. Kenapa ente malas ya?" Kita ingatkan bahwa puji sebutkan apa? Buktinya lihat ente kemarin baru hafal sedikit sudah hafal dua juz misalnya. Kita bangkitkan motivasi dia, motivasi dia. Ini tidak jadi masalah. ujian demikian dibolehkan kalau memang dalam rangka ada kemaslahatan. Mohon penjelasan mengenai manhaj salaf. Apakah manhaj salaf menuju sekelompok orang saja? Pada hakikatnya setiap muslim muslimah bermanhaj salaf. Manhaj salaf adalah manhaj dalam memahami agama ini yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para para sahabat Itulah manhaj salaf. Siapa saja yang berpemahaman seperti ini dia adalah seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah meskipun tidak memiliki KTP atau kartu anggota salafi. Ya. Tidak perlu KTP dan tidak perlu kartu anggota, yang penting pemahaman. Yang penting pemahaman. Tidak tidak tidak tidak tidak mesti harus memakai baju, baju khusus. Makanya ahlu sunnah tidak memiliki ciri khusus ya, tidak memiliki harus pakai tongkat, harus pakai sorban, Tidak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemahaman beragama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh dimanapun dia berada. Di Amerika juga ada orang salafi, di Perancis, di Inggris, di mana saja. Tidak mesti harus berkelompok dengan suatu kelompok tertentu atau harus ngaji sama ustadz tertentu seakan-akan masuk surga hanya lewat ustadz ini. Tidak. Siapa saja di ustadz siapa saja, ngaji sama ustadz siapa saja, ngaji dengan buku ulama siapa saja yang penting di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh maka dia seorang ahli sunnah wal jamaah dan salafi terkait dengan riak dan ujub ini seorang mahasiswi di mana di kelas itu terjadi istilah campur baur bagaimana hukumnya jika seorang mahasiswi memakai cadar dengan dasar untuk menjaga fitnah karena di dalam di dalam kelas ada ahli, ada ikhwan yang menyukainya dengan niat memakai cadar ini apa bisa dikategorikan ria atau ujub? Ya, tidak apa-apa ya. Kalau dia buka cadar dilirik terus sama ikhwan tersebut, <laughs> dia pakai cadar. Kalau enggak dia SMS kita kawin yuk, enggak apa. Biar <laughs> hilang fitnah. <laughs> Jadi masalah. Nah ya, ya untuk itu amal soleh enggak pakai cadar ya. Biar tidak jadi difitnah. Masalah hati perbaiki. Jangan sampai kita ninggalkan amalan soleh gara-gara takut takut riak. perbuatan seorang yang buruk pada akhir hidupnya tapi sebelum meninggal dia sempat menyesali perbuatannya bisa dikategorikan akhir hidupnya suul khatimah seorang yang di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha maka itu adalah husnul khatimah husnul khatimah itu karena dia telah karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat jadi masalah tatkala dia bermaksiat dan tidak sempat bertobat sedang berlezat-lezat dengan maksiat kemudian Allah cabut nyawanya ini merupakan suul khatimah Bolehkah mengadakan syukuran bila akan berangkat ke tanah suci? Ya sebenarnya boleh-boleh saja kita syukuran alhamdulillah sudah ada pengumuman saya termasuk eh, orang-orang uh, yang diberi kesempatan untuk haji ya. Tapi kita ikhlaskan niat karena sebagian orang sudah bikin syukuran tahu-tahu gagal berangkat jadi stres, jadi gila macam-macam. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kita tatkala syukuran, kita bersyukur semoga dimudahkan, semoga tidak ada halangan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenyataannya sebagian orang sudah bikin acara rame-rame tidak -rame, ikhlas atau tidak. Begitu ternyata gagal berangkat terutama apa namanya haji-haji yang plus itu ternyata visanya tidak keluar, stres. Sampai ada yang tetap di Jakarta tidak pulang-pulang. Kapan pulang? Setelah musim haji baru dia pulang kampung. Karena malu kalau dia pulang sudah bikin acara, ternyata nggak jadi hajian. Kok kamu udah pulang orang hajian belum pulang? ya malu bilang kalau visa tidak keluar. Sampai begitu, sampai tinggal di Jakarta. Sebulan 40 hari sampai orang pada musim haji pulang baru dia ikut ikut pulang karena ria, hajinya karena ria. Ustadz kita mau beramal soleh tapi di hati kita ada ria sehingga tidak jadi beramal soleh. Bagaimana menurut Ustadz? Lawan itu jangan jangan jangan jangan berhenti dari amal soleh lawan. Begitu timbul ria itu dari setan. Bismillah saya karena Allah jalan lanjutkan amalan. Karena setan akan berusaha memberitikan kita dari amal soleh. Kita mau beramal soleh, jangan nanti kamu ria. Saya mau ikut tafid, nah jangan kamu ria. Saya ingin sholat terawih, jangan kamu ria. Jangan ada usah sholat terawih. Saya mau pakai cadar, jangan pakai cadar kamu ria. Saya mau sholat, jangan ada usah sholat nanti kamu ria. <laughs> Ini seluruh amalan berusaha dihentikan oleh setan. Kita beramal dan kita cuek dan kita berusaha bahwa ini amal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengharap pujian dari orang termasuk ria. Bagaimana kalau kita yang memuji orang lain? Apakah termasuk ria? Enggak ya. Kalau kita memuji orang lain, ya, kita lihat waktunya kapan kita jangan suka kita memuji orang lain. Karena kalau kita memuji orang lain maka kita akan menjerumuskan dia dalam dalam ria. Kasihan, kasihan dia. Kecuali tadi kalau pujian tersebut ada kemaslahatan, motivasi dia ini lain cerita. Dia mungkin menyangka amalan dia tidak bermanfaat. Kita bilang, ah, tulisan kamu bagus, dakwah kamu bagus, saya semangat ya. Kalau ada manfaatnya kita puji, tapi kalau nggak ada manfaatnya jangan dipuji, kasihan dia. Sudah ikhlas tengah mati kemudian uh ternyata saya hebat ya. Akhirnya <laughs> nah, dia <laughs> jatuh jatuh tersungkur di atas ria. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aituhum ra'aitumul madahin, fahtu ala wujuhihim turab." Jika kalian melihat orang-orang suka muji, maka lempar wajah mereka dengan dengan pasir. Jadi kalau ada orang muji kita kita bilang tunggu sebentar. Ya. Mau kemana Pak? Saya mau cari pasir. Buat apa? <laughs> Buat lempar kamu. Ya biar dia tidak muji lagi. Ustaz pernah anak menerima jawaban dari seorang teman dan kala anak minta dia untuk tidak muji jawabnya bukankah pujian itu adalah nikmat Allah yang disegerakan ini pujian yang disebut oleh orang lain tidak di hadapan dia tidak di hadapan dia kebetulan dia dengar kemudian dia khawatir kenapa saya dipuji Adapun seorang ini sengaja muji depan kita, kita bilangin bukan nikmat, jangan-jangan azab yang disegerakan. Buat saya terjerumus dalam apa? Ya, kalau pengen puji jangan puji depan saya, puji orang lain saja, jangan puji depan depan saya. Sebenarnya ikhwan, para sahabat sangat takut dengan dia. Sangat takut dengan dia. sampai Umar bin Khattab sangat takut dengan kemunafikan. Karena kemunafikan itu berbeda antara ikhtilafus sir wal alam, berbeda antara hati dengan yang nampak. Kelihatannya ikhlas terjadi dalam hati apa? Sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah, "Hal samani Rasulullah SAW minal munafikin. Apakah saya disebut Nabi termasuk orang-orang munafik? Hanya orang yang takut dengan ria itu orang-orang ikhlas. Ada orang yang pede, saya ikhlas. Biar saya ikhlas. Pede ikhlas sih orang yang tidak ikhlas biasanya. Oleh nanya kalau ada yang muji kita, jangan ya akhi. Antum kasihan sama saya, jangan di dipuji saya. Saya tidak ingin pujian itu, doain doain saya biar saya ikhlas. Kita balik gitu, doain saja supaya kalau kau memang sayang sama saya, doakan supaya saya ikhlas. Siapa yang bisa menjamin hatinya yang hati kita ini begitu cinta dengan pujian. Hati kita ini begitu cinta dengan penghormatan dan setan tahu bagaimana menjerumuskan orang dalam dalam ria, dalam ujub, dalam penyakit-penyakit hati. Ustadz, apakah itu Hin dan Bin yang ada di, di bumi sebelah sebelum jin? Aduh, anak nggak tahu ini. Apa itu Hin dan Bin yang ada di bumi sebelum jin. Saya nggak tahu apakah hin dan bin dan sin dan din Allah alam. Ustaz, anak terkadang eh, bahkan kebanyakan menampakkan amalan soleh, terutama pemberian kepada keluarga, supaya orang salafi tidak seperti mereka yang mereka duga, dengan tujuan agar menggait mereka untuk tidak menjadi masalah. Terkadang kita sebutkan amalan soleh kita agar dengan tujuan yang baik. Yang jelas yang ini masalah niat saja, enggak jadi masalah seorang menyebutkan kebaikan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama bi ni'mati rabbika Adapun nikmat Rabbmu maka nah Kalau kita sebutkan dengan motivasi yang baik, dengan ikhlas dan ingin menarik uh, apa orang lain supaya dapat hidayah, maka ini baik. Tapi yang tahu adalah Allah. Tapi jangan sampai terjerumus dalam dalam riya. Kalau ikhlas ya alhamdulillah. Bagaimana hukumnya kalau suami kita mempunyai perasaan terhadap wanita lain? Dan hubungan itu, hubungan itu berlanjut melalui SMS atau telepon dan selalu bertemu di tempat kerja. Dan si istri mengetahui hubungan mereka. Apa yang apa yang harus diperbuat oleh si istri? Kira-kira gimana? <laughs> mas kawin lagi aja mas. <laughs> itu yang dinanti-nanti sama si mas. Kalau enggak kita nasihati suamiku bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala usahakan nasihati suami apalagi suami paham nasihati dengan sebutkan dalil bosnya Allah melarang demikian jagalah pandangan Allah memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan kalau mas memang tidak mau tunduk pandangan kawin aja mas ya <laughs> nasihati nasihati suami karena itu kemaksiatan bagaimana seorang lelaki menjalin hubungan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya sampai pacaran lewat SMS, lewat telepon, bertemuan di tempat kerja, dia bukan tidak halal bagi dia. Apakah semua amalan yang kita lakukan harus disembunyikan atau tidak perlu diketahui orang lain? Tidak. Ada amalan-amalan yang merupakan syiar Islam harus dinampakkan. Saya sholat berjamaah, sholat id harus nampak itu. Bagaimana sholat id sembunyi-sembunyi? Nah bisa ini partai sesat, kelompok sesat yang sholat id sembunyi-sembunyi. Puasa nampak, kita nampakkan puasa Ramadan. Ya. Kita nampakkan kita berpuasa? Karena syiar. Puasa sunnah enggak kita berusaha apa? Sembunyi. Kemudian sholat berjamaah kita nampakkan, azan kita nampakkan, banyak amalan yang diajurkan dan bahkan harus untuk kita kita nampakkan jilbab seorang wanita pakai jilbab bagaimana kalau tidak bagaimana ya harus menampakkan dia pakai jilbab bahwasanya dia seorang wanita. karena jilbab merupakan syiar Adapun amalan-amalan yang lain dianjurkan untuk disembunyikan. Tidak harus, tidak harus amalan itu disembunyikan, tidak harus. Boleh seorang beramal di hadapan orang diketahui oleh orang lain. Tetapi intu budu sadaqati fa ni'mahi dan kalau kalian eh, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan amalan kalian maka itu baik. Tapi jika kalian sembunyikan maka itu lebih baik ya. Sembunyikan itu lebih baik. Akan tapi jika dinampakkan apalagi dengan ada tujuan untuk motivasi yang lain maka itu lebih lebih baik. Allah alam bisawab. Apakah ingin tampil cantik agar dipuji orang termasuk ria? Tidak ini perkara-perkara apa? Perkara dunia. Tapi apakah itu tujuan yang baik kita ber, apa namanya? Ber, bergaya supaya dikatakan cantik oleh wanita yang wanita yang lain? Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang suami istri bersentuhan tanpa lapis ketika setelah wudhu? Apakah wudhu mereka tidak batal? Jawabannya tidak batal ya, tidak batal. Kecuali kalau mereka berhubungan. Tapi kalau hanya secara menyentuh, bahkan itu dalam hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah SAW sebelum keluar rumah Rasulullah SAW mencium istrinya. Mencium apa? Mencium istrinya. Ada hadis juga Rasulullah SAW mencium lisan lidah apa? Istrinya. Tapi hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif yang ada Rasulullah hanya mencium istrinya kemudian pergi ke masjid. Tentunya bawa ke masjid cium istri. Ini tidak membatalkan wudhu Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan menyentuh membatalkan wudhu Adapun mazhab jumhur ulama menyentuh seorang wanita jika bukan merupakan jima maka tidak membatalkan wudhu Mohon maaf kepada ikhwan dan akhwat masih banyak pertanyaan ya bertumpuk akan tapi waktunya terbatas maka insyaallah akan dijawab oleh ustaz-ustaz yang lain ya. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.